Karena tujuan hidup kita di dunia dan yang membuat hidup kita bermakna hanyalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan selalu menjaga keikhlasan hati dalam beramal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk selalu mencontoh Rasul dan mengikuti jejak sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam memahami agama Islam dan mengamalkannya. Dengan dua cara itulah kita bersyukur dan kita dianggap sebagai hamba yang bersyukur oleh Allah Jalla fi'ula. Pertama, dengan ikhlas. Surat Al-Bayyinah ayat 5 menegaskan bersyukur itu dengan ikhlas. Nggak ada lain. Ikhlas itu kata ulama adalah beramal karena mengharapkan manfaat selain manfaat dunia. Itu ikhlas. Amalan apapun yang kita amalkan, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh yang kita amalkan selain ya yang kita mengharapkan dari amal tersebut manfaat selain manfaat dunia, itulah ikhlas. Mengapa? menjadi pembeda antara ikhlas dan bukan ikhlas dunia karena Allah tidak menyukai dunia. Sehingga begitu tidak sukanya Allah terhadap dunia karena dunia penghalang terbesar dari cinta kita kepada Allah. Dari pertemuan kita yang membuat kita sulit untuk bertemu Allah, berzikir kepada Allah dunia. Yang merusak kekhusyuan ibadah kita dunia. Makanya Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah, Ya Allah perlihatkan dirimu. Kata Allah, lantarani, kamu tidak mungkin melihatku. Kata ulama, mengapa Allah tidak mau memperlihatkan atau tidak bisa dilihat oleh Nabi Musa? Karena masih ada alam yang hina. Allah maha mulia, dunia alam yang hina sehingga tidak mungkin bertemu. Dua hal yang bertolak belakang. Kemudian yang kedua, surat Ali Imran ayat 31 menyatakan bahwa untuk bersyukur dengan mengikuti Rasul. Mengikuti contoh Rasul, petunjuk beliau dan juga petunjuk sahabatnya. Tidak ada cara lain. Hanya dengan dua cara itu. Ikhwatal iman rahimahumullah. Kita akan membahas pada malam ini ya, kebahagiaan dunia akhirat. Dan bagaimana kita bisa tipsnya? Apa tipsnya? Bagaimana caranya? Agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pertama, kita ingin bahas bahagia. Kita ini tidak akan pernah bahagia kecuali hati kita yang bahagia. fisik yang yang sempurna, harta yang berlimpah, itu belum tentu membuat kita bahagia. Kepiawaian kita dan kepandaian kita beretorikan bicara itu juga belum menjamin kita bahagia. Jadi yang merasakan kebahagiaan hanya hati. Jadi kalau kita menganggap diri kita bahagia adalah ketika hati ini tenang. Ketika hati ini tentram, baru kita bilang bahwa saya bahagia. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini Hasan di mana Rasulullah SAW bersabda man asbah minkum man asbah minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi wa indahu kutu yaumi barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat? Jadi sehat itu pendukung kebahagiaan. Ya, makanya para ada kata mutiara berkata asihatu ya uh, eh, asihatu taju taju kulenas bahwa sehat itu mahkotanya seluruh manusia. Jadi kalau orang itu nggak punya nikmat sehat, dia seperti raja nggak punya mahkota. Sehat itu nikmat yang utama. Nikmat yang banyak dilalaikan dan diremehkan oleh banyak manusia. Kemudian apa kata Rasul? Hatinya tenang, bahagia. Aminan fi Tenang hatinya. Ya, hatinya tentram, bahagia. Kemudian dan dia punya rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan satu hari. Baik. Jadi kebahagiaan itu identik dengan hati. Dunia saja tidak cukup. Ya, kita punya istri cantik tapi kalau hati nggak tenang nggak bahagia kita. Kita punya jabatan yang tinggi, uang yang banyak, tapi kalau hati nggak nggak apa hati was-was nggak bahagia kita. Jadi kita bisa mengatakan diri kita bahagia ketika hati tenang. Ternyata para jemaah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita untuk membuat hati ini bahagia hanya dengan satu cara. Dan tidak ada cara yang lain. Yaitu dengan dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah Jalla wa ala berfirman, Ketahuilah dengan dikir kepada Allah, hati akan tenang. Hati pasti tenang. Tatmainnul qulub. Sadaqallah. Kalau Allah sudah bicara, pasti benar. Ketahuilah, hanya dengan dikir kepada Allah, hati menjadi tenang, menjadi bahagia. Berarti yang membuat hati ini bahagia hanya dikir. Nah sekarang kita harus cari, harus cari tahu. Harus mencari tahu dikir itu apa. Dikir kepada Allah Jalla wa'ala itu apa. Sehingga dengan kita berdikir kepada Allah, maka kita akan diberikan kebahagiaan hati oleh Allah Jalla fi'ula. Al-Imam Nuqayy mengatakan, Zikir itu adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Adzikru huwa kullu ma kana ala ta'atillah." Zikir itu adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, segala sesuatu ya, kullu ma kana ala ta'atillah. Segala hal atau segala sesuatu ya yang berada di atas ketaatan kepada Allah Segala hal yang berada di atas ketaatan kepada Allah dialah dikir Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu namanya dikir Mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan Rasul itu namanya dikir Ya, itu namanya dikir Jadi dikir itu apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kullu man kana ya man kana ala taatillah wa rasulih huwa dzakirun lah. Setiap yang taat kepada Allah Rasulnya dialah orang yang berzikir. Dialah orang yang berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Sekarang kita bicara taat, berarti yang taat itu yang yang berzikir. Taat kepada siapa? Kepada Allah. Makanya iblis berusaha bagaimana manusia taat kepadanya ya taat kepada syaitan. Makanya iblis di hari kiamat ya bahkan dalam ayat dikata ya dia dia orang-orang penghuni neraka itu menyesal. Dia mengatakan ata'atullah wa ata'atar rasul, anak Allah, atau anak rasul. Seandainya kami dulu hanya taat kepada Allah dan Rasul. Nah, iblis tahu bahwa Dikir orang itu bisa dianggap berdikir ketika dia taat kepada Allah. Makanya dia dia coba man, dia coba halangi manusia untuk ya tidak taat kepada Allah Rasulnya tapi lebih taat kepada kepada apa? kepadanya, kepada syaitan, kepada iblis. Makanya kata iblis di hari kiamat dia berlepas diri ya dia mengatakan eh, wa ma kana li an wa ma kana li min sultanin illa an da'utukum saya dulu nggak maksa kalian kok untuk mengikuti saya. Karena saya nggak punya kemampuan maksa kalian. Saya cuma mengajak wa makana li'alikum min sultan illa da'autukum fastajablum. Saya cuma ngajak kalian ikut. Fala talumuni, jangan celah saya. Walumu ampusakum celah diri kalian sendiri. Ma'ana bimusrihikum. saya nggak bisa nolong kalian. Wa ma antum bimusrihi, kalian pun tidak bisa menolong saya. Ini kafartu bima asyraktumuni. Saya berpas diri dari ya apa namanya tuntutan kalian. Kalian tidak boleh tidak bisa menuntut saya. Ya, saya saja akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dikir yang dapat membuat kita bahagia itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Berbicara taat para jamaah maka bicara cinta. Tidak mungkin ada ketaatan kalau kita tidak punya kekuatan cinta. Tergantung cinta kita kepada siapa. Kita hanya ingat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati ini kenapa hanya satu, ma ja'alallah kata Allah Jalla wa ala Ma ja'alallahu lirajulin min fi jawfi. Allah tidak akan pernah memberikan dua hati pada diri manusia. Kenapa kita hanya punya satu hati? Karena cinta tidak mungkin diduakan. Jadi hati ini setiap manusia yang punya kolbun pasti ber, pasti dia akan beramal yang namanya amalan cinta. Tergantung kita kepada siapa hati ini kita arahkan. Nanti akan berimbas kepada ketaatan kita, amal kita. Hati ini pasti akan mencintai. Mencintai siapa? Nah itu bergantung kepada kita. Hanya dua yang kita akan pilih. Salah satu dari dua. Apa? Cinta kepada Allah atau cinta kepada dunia. Cinta kepada Allah atau cinta kepada dunia. Ya. Kalau kita ingin taat kepada Allah, ya kita harus lebih mencintai Allah. Tapi kalau kita lebih mencintai dunia, maka kita akan menjadi budak dunia. Kita akan menjadi hamba hamba dunia, hamba syaitan. Perhatikan sabda Nabi alaihi salam, "Ta'isa 'abdud dinar." Ta'isa Abdul Dirham. Celaka orang yang menyembah dinar. Lihat, Rasul mengatakan, celaka orang yang menyembah dinar. Ta'isa Abdul Dirham, celaka orang yang menyembah dirham. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Riyadh Sarah Riyad Salihin, apakah kalian pernah mendapati orang menyembah uang? Gak ada orang menyembah uang. Sujud kepada uang. Berarti yang dimaksud dengan menyembah dinar, yang dimaksud dengan menyembah dirham, yaitu mencintainya. Mencintai uang, mencintai harta, mencintai dunia secara ya tidak wajar. Melebihi cintanya kepada Allah Jalla fi'ula. Makanya Allah Jalla wa'ala ya tidak pernah sekalipun di Al-Quran memuji dunia. Cari ayat. Allah pernah memuji dunia. Demikian pula Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tidak pernah sekalipun memuji dan membanggakan dunia. Kenapa? Karena dunia tidak dipuji saja itu menghancurkan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Karena manusia ya tanpa disuruh pun dia akan memilih cinta dunia daripada cinta Allah. Dia akan lebih milih cinta dunia. Yuhibbunal mala hubban jamma, di mana manusia sangat mencintai harta kata Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Justru kalian lebih memilih dunia daripada akhirat, padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi. Turiduna aradhad dunya wallahu yuril akhirah. Kenapa sih kalian menginginkan dunia padahal Allah lebih menginginkan akhirat? Tanpa disuruh, manusia akan lebih milih dunia. Makanya Allah gak pernah muji dunia. Kenapa Allah tidak pernah muji dunia? Supaya kita merenung. Supaya kita mikir gitu loh. Allah yang menciptakan dunia, tapi Allah tidak pernah muji dunia. Kenapa ya? Karena penghancur ibadah, penghancur kelezatan ibadah kepada Allah, dunia. Cinta kepada dunia. Coba, siapa yang gak pernah khusyuk? Atau siapa yang sulit khusyuk? Coba, pasti yang dipikirin dunia. Dia sholat aja, pasti mikirin pekerjaannya. Dunia. Masih mikirin anaknya. Dunia. Masih mikirin bisnisnya. Dunia. Masih mikirin urusan keluarga. Gak ada orang apa namanya sholat. Dia mikirin ya Allah. Kalau saya meninggal nanti. Apakah saya akan mendapatkan nikmat kubur atau adab kubur. Saya nanti dibangkitkan oleh di padang masyar. Apakah saya akan mendapatkan nikmat atau saya akan sengsara. Gak ada orang mikirin sholat. Ya sholat mikirin tentang kematian. Lebih banyak yang mengganggu khusyuan kita adalah urusan dunia. Urusan dunia ayo ikhwatul kiram rahimahullah. Jadi taat itu lahir dari cinta. Kalau kita ingin hanya taat kepada Allah dan ingin selalu berzikir dan ingin bahagia, pastikan hati kita hanya mencintai Allah. Jangan berikan hati kita kecuali hanya kepada Allah. Justru kita tundukkan, kita taklukkan dunia. Untuk kita jadikan sarana dan bukti cinta kita kepada Allah. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dunia jangan kita taruh di hati. Makanya kata seorang tabi'in, apa yang bedakan Abu Bakar dan kalian? Apa yang membedakan sahabat daripada kalian? Sahabat itu telah Allah ridhoi. Sahabat itu bahkan kata Imam Malik rahimahullah, seluruh sahabat dijamin surga oleh Allah. Sampai beliau ketika mengomentari tentang Syiah, liyaghidha bihimul kuffar, ya, liyaghidha bihimul kuffar, ya, di mana mereka akan membuat orang-orang kafir itu benci terhadap mereka. Apa kata Imam Malik? Orang yang membenci sahabat kafir. Karena sahabat itu selalu membuat hati orang kafir tidak nyaman. Jadi orang-orang yang nggak nyaman hatinya sama sahabat berarti dia kafir, bukan muslim. Di ayat itu. Ya. Para Allah Subhanahu wa taala kata uh, Abdullah bin Syakik rahimahullah, apa yang bedakan sahabat dengan kita? Kata mereka kata beliau, bedanya sahabat dengan kita adalah sahabat menggenggam dunia. Dunia di tangan mereka. Mereka berkuasa loh. Bahkan di masa Uthman, khilafah Uthman sampai ke negeri Cina. Mereka berkuasa. Berwibawa di mata orang-orang kafir. Dunia di tangan mereka. Tapi dunia tidak pernah mereka letakkan di hati mereka. Sedangkan kita, kita tidak menguasai dunia. Kita nggak punya dunia. Yang menguasai dunia orang-orang non-muslim. Negara-negara yang bukan Islam. Sampai harga-harga kekayaan alam, negara Islam yang menentukan negara kafir. Kita ini seperti singa tak bergigi. Tapi apa? Meski kita tidak menguasai dunia, tapi dunia di hati kita. Dunia di hati kita, bukan di tangan kita. Sehingga kita jarang sekali menggunakan dunia kita untuk beribadah kepada Allah. Hampir bisa dihitung dengan jari Berapa kali kita menggunakan dunia kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla fi'ula. Ayo, alikhutul kiram, rahimani rahimakumullah. Jadi jelas bahwa cinta itulah yang membuat kita taat kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah Jalla wa'ala, ya, cinta kepada Allah Itulah ibadah kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah itulah ibadah. Dan cinta kita kepada Allah harus dikawal dengan dua pengawal, yaitu takut hanya kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Makanya ibadah kita harus dilandasi oleh tiga kekuatan. Kekuatan cinta, kekuatan takut, dan kekuatan roja. Kekuatan berharap, harapan kepada Allah. Ya, itu. Kalau kita tidak beribadah dengan tiga ini kita sesat. Kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling inti cinta. Inti cinta. Ya, kita beribadah dengan cinta. Makanya para ulama ketika mendefinisikan ibadah menjelaskan ibadah kata ulama al ibadatu ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah ibadah itu adalah puncak cinta seorang hamba kepada Allah yang diperkuat dengan penghinaan dirinya kepadanya. Ibadah. Ya. Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain mengatakan ibadah bahkan Syekh Saleh Fauzan ya dalam kitab uh, syarah kitab tauhid beliau mengatakan ibadah itu apa? Ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah puncak kecintaan seorang hamba kepada Allah yang diperkuat dengan penghinaan dirinya, ketundukan hatinya hanya kepadanya. Itu ibadah. Jadi kita tidak akan pernah beramal ibadah sehingga kita hanya mencintai Allah. Sehingga kita hanya mencintai Allah Jalla fi'ulah. Ya, jelas. Jadi kita ibadah, ibadah itu cinta. Makanya tadi orang sebut beriba, ber, berham, menghamba apa? Beribadah kepada uang. Kenapa? Tadi kan jelaskan, bukan karena dia sujud kepada uang, tapi karena mencintainya. Jadi ibadah itu cinta. Ya. Kalau kita lebih mencintai, misalnya seorang istri disuruh suaminya sampai dalam hal maksiat pun dia taat, nurut, dia beribadah kepada suaminya. Dia disuruh oleh orang tuanya. Kita disuruh orang tua. Sampai dalam hal yang maksiat, yang haram pun kita nurut, menuruti perintah orang tua, kita beribadah kepada orang tua kita. Makanya Allah menyuruh kita untuk tidak atau melarang kita untuk mentaati orang tua dalam hal mak maksiat kata Allah wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilm Ya kalau mereka berdua menyuruhmu untuk berbuat syirik, jangan kamu taati. Jangan kamu taati. Wa sahibhum fid dunya ma'rufa, tapi jaga hubungan baiklah dengan mereka. Baik. Dari cinta, kekuatan cinta kepada Allah akan muncul tiga kebaikan. Tiga kebaikan dunia. Karena orang yang baik itu orang yang cinta kepada Allah. Mengapa sahabat baik? Bahkan diakui kesolehan mereka oleh Allah dan juga oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka adalah orang yang lebih mencintai Allah. Sampai Allah contoh misal Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah katakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Ibrahim itu umat yang yang apa? Yang yang taat kepada aku. Ya, bahkan Allah katakan Ibrahim itu panutan. Apa yang membuat beliau menjadi us-uswah? Menjadi kuduah bagi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Karena beliau ketika ditanya oleh Allah Jalla wa ala, Ibrahim, apakah kamu betul-betul beribadah kepadaku? Aku beribadah kepadamu ya Allah. Aku hambamu ya Allah. Berarti kamu cinta kepadaku. Aku cinta kepadamu ya Allah. Lalu Allah bilang apa? Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika ya mendapati jawaban dari Ibrahim alaihissalam bahwa dia mengatakan bahwa dia cinta kepada Allah dan siap untuk selalu beribadah kepada Allah. Setelah itu Allah menyuruh apa? Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Kenapa Nabi Ibrahim oleh Allah Jalla wa'ala disuruh menyembelih anaknya Ismail? Karena Allah ingin buktikan bahwa ibadah itu cinta. Sehingga ketika Allah dalam mimpinya menyuruh Ibrahim untuk sembelih anakmu. Lalu Ibrahim sadar bahwa mimpi Nabi itu wahyu. Ingat, mimpi Nabi itu wahyu. Lalu es paginya dia menyampaikan apa yang dia lihat dalam mimpinya kepada anaknya. Ini ara ya bunayya ini ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, aku mimpi, ayah mimpi bahwa ayah menyembelihmu. Dan Ibrahim sanggup. Beliau ingin buktikan bahwa beliau hanya beribadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan dia siap mengorbankan orang yang paling ia cintai, yaitu anaknya. Lalu Ibrahim punya anak soleh. Dia dukung. Ya abati if al matu'mar Wahai ayahku, lakukan, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajidu insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku siap menerima perintah Allah tersebut. Apa? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan pisau yang tajam dan sudah diletakkan di leher Nabi Ismail. Bayangkan apakah Ibrahim tidak cinta anak Ismail? Si, sangat cinta. Tapi dia sadar ibadah itu Penghambaan itu tidak akan pernah ada. Ya, selama kita belum mencintai Allah dengan cinta yang tulus. Ibadah itu tidak akan pernah ada selama kita belum mengagungkan Allah. Ibadah itu tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Selama kita masih lebih mencintai anak kita istri kita, harta kita, dunia kita daripada Allah Jalla fi'ula. Sulit ibadah. Gak ada itu. Akhirnya apa? Ketika dia nyaris menyembelih anaknya, Allah katakan cukup. Aku ganti kamu. Eh, pabadaina hobidifin azim, aku ganti dengan domba. Artinya Allah ingin menjelaskan kepada Ibrahim alaihissalam, ibadah itu cinta. Ya, ibadah itu cinta. Nah, dari cinta kepada Allah muncul tiga kebaikan. Dan itu tiga kebaikan dunia. Untuk menghadapi tiga keadaan dunia. Di dunia ini kita hanya mengalami tiga keadaan. Senang, susah, salah. Senang, susah, salah. Senang dengan sehat, senang dengan keturunan, senang dengan diberi jodoh, senang diberi pekerjaan, rezeki, susah Diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan sakit, dengan masalah, susah. Salah, ya, berbuat salah, melakukan khilafan dengan dosa kecil, dosa besar, berbuat salah dengan maksiat, dengan syirik, dengan bid'ah dan macam-macam. Subhanallah. Hanya tiga keadaan dunia. Dan itu harus kita hadapi dengan tiga kebaikan yang muncul dari cinta kepada Allah. Apa itu? Syukur. Tidak ada kekuatan syukur kalau kita tidak punya kekuatan cinta. Lihat para jamaah. Siapa yang lebih kaya? Nabi Sulaiman atau Korun? Korun lebih kaya. Tapi kenapa Korun lebih kufur daripada Allah? Lebih kufur kepada Allah daripada Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman lebih kaya. Karena Nabi Sulaiman walaupun dia lebih kaya, tapi dia cinta kepada Allah. Sehingga ketika dia diberikan banyak sekali kekayaan oleh Allah, dia bahkan selalu memohon kepada Allah, Rabbi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, tuntunlah aku ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku sehingga aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi lihat Nabi Sulaiman lebih kaya, jauh lebih kaya dari Firaun dan Korun. Tapi beliau lebih bersyukur. Kenapa dia tidak dilupakan oleh harta beliau, tidak dilalaikan oleh kekayaan beliau? Karena beliau tidak pernah meletakkan hartanya, kekayaannya di sini. Hatinya tetap untuk Allah. Korun tidak lebih kaya tapi sombong. Dia mengatakan, "Innama itu ala ilmi indi." Oh, saya kaya karena hasil keringat saya. Nggak ada peranan Allah. Allah tenggelamkan dia dan hartanya. Baik. Kemudian dari cinta muncul kebaikan yang kedua, sabar. Sabar itu tidak akan ada tanpa cinta. Kenapa? Sabar itu artinya menahan diri. As-sabru huwal hafsu. Sabar itu artinya menahan menahan diri. Menahan diri itu tidak mungkin akan kita lakukan kalau kita tidak mengetahui ya sesuatu yang kita hadapi. Kenapa kita sabar? Ya, menghadapi kekurangan istri kita. Karena kita tahu dia. Mengapa kita sabar menghadapi kenakalan dan bahkan kekurang ajaran anak kita? Sabar. Karena kita kenal dia. Kenapa kita tetap sayang? Tetap tetap kita ya kita tetap sabar, kita tetap kita tetap beri nafkah, tetap beri kita beri nafkah. Ya, kita tetap menganggapnya dia sebagai anak padahal dia anak durhaka. Kenapa? Karena kita sayang. Jadi sabar itu akan lahir dari cinta. Kenapa kita? Makanya sabar itu ada tiga macam. Kata Ibnu Qayyim, sabar itu tiga macam. Sabar untuk taat kepada Allah, untuk tetap taat kepada Allah. Sabar untuk tetap menjauhi maksiat kepada Allah. Tiga, sabar menerima takdir. Sabar untuk menerima takdir. Nah, kita harus sabar. Kita suruh disuruh sholat terus. Kita disuruh untuk tetap menjalankan perintah, perintah Allah, perintah tauhid, untuk tetap bertauhid kepada Allah. Sabar. Siapa yang menyuruh? Allah kekasih kita. Kita disuruh sabar untuk tidak bermuamalah dengan dukun, tidak percaya ramalan, tidak percaya hal-hal yang merusak akidah kita yang mungkin benar. Karena Allah merintahkan kita, kekasih kita Allah untuk tidak mempercayai semua yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Rajam Allah Subhanahu wa taala. Larangan pun demikian. Kenapa kita disuruh meninggalkan zina? Padahal kita suka zina. Laki-laki itu ya suka dengan wanita. Fitnah terbesar laki-laki itu wanita. Dan kita tahu bahwa manusia itu suka yang simpel-simpel. Nikah itu ribet. Sehingga ada pertanyaan, kenapa sih saya nggak boleh selingkuh dengan dengan teman kantor saya? Toh nggak ada beban dia suka saya, suka-suka sama suka. Apa yang para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau bicara nikmat, kelezatan sesaat, ya nggak ada masalah. Tapi lihat siapa yang melarang kita berzina? Allah kekasih kita. Makanya Yubi Yusuf alaihissalam ketika dia akan berzina dengan wanita cantik, cantik, kaya, putih, seksi, dan sudah dikunci dalam ruangan yang tertutup, tidak ada orang yang mendengar. Kalau ada teriakan, kalau ada suara tidak ada. Aman. Bahkan si perempuan itu menjamin kamu tidak akan pernah di, ya, saya tidak akan pernah cerita ke siapapun. Kamu layani saya. Nabi Yusuf apa, apa? kata Allah? Walakat hamma biha wa hammat bi. Sama-sama suka. Sama-sama mau. Tapi apa? Laula arra'a burhan rabbi. Tapi karena dia lebih mencintai aku. Karena dia lebih mengagungkan aku sehingga dia menolak untuk melakukannya. Dia senang perempuan. Dia tertarik bahkan terpancing syahwat Nabi Nabi Yusuf terhadap perempuan yang cantik, yang sudah berpakaian transparan, seksi, sudah luar biasa, hamba biha, sudah nafsu, nafsunya sudah mulai naik Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa? Laula ra'abudha rabbi. Tapi dia lebih ingat Allah. Dia lebih cinta Allah. Ya Allah, aku cinta perempuan, tapi aku lebih mencintaimu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzalika linasrif anhu wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dia dari perbuatan yang kotor. Ya. Perbuatan kotor dan buruk. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas ikhlas yang cintanya itu tulus kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ada orang di departemen agama kok korupsi? Ya, karena agamanya hanya sampai di sini. Padahal dia hafal Quran. Bahkan dia harus jadi panutan. Kenapa dia banyak melakukan penyimpangan? Ya, banyak bahkan tokoh-tokoh agama melakukan penyimpangan atau kiai mencabuli santriwatinya. Kenapa? Kok ada kiai, ada guru ngaji, memperkosa muridnya. Bingung kita. Kita para jemaah. Karena mereka kurang mencintai Allah. Kalau dia cinta Allah Jalla fi'ula, dia tidak akan pernah mengorbankan cinta yang lebih baik, lebih dahsyat demi mendapatkan kelezatan yang sedikit yaitu kelezatan dunia. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi atau menerima takdir. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari takdir itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Cinta ini akan mendorong kita untuk cinta, untuk selalu berbaik sangka. Coba kita sama pasangan hidup kita. Kalau kita cinta betul istri kita, kita dengar istri kita selingkuh, saya nggak percaya. Karena saya tahu dia setia sama saya. Kenapa kok kita yakin betul dia nggak bakalan selingkuh? Karena dia setia sama saya, cinta sama saya. Dia tidak akan pernah mengkhianati cintanya kepada saya. Lihat cinta. Demikian pula takdir. Takdir itu adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah rahmat Allah. Ilmunya Allah, hikmahnya Allah, kelembutannya Allah dan keadilannya Allah. Lima. Rahmatnya Allah ilmunya Allah, hikmahnya Allah, ya, kelembutannya dan keadilannya. Kembali semuanya kepada Allah. Tinggal kita para Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka, semua yang datang dari Allah adalah baik bagi kita. Makanya salah satu doa, doa Nabi Salam, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khairan li. Ya Allah, jadikanlah semua takdir yang kau tentukan untukku adalah yang terbaik bagiku. Ya. Kemudian yang ketiga, salah, diuji oleh Allah dengan kesalahan, di mana kita bukan manusia atau makhluk yang sempurna, bukan seperti malaikat. Kita diuji oleh Allah dengan ya, dengan kesalahan. Nah, akan muncul di sana yang namanya taubat. Taubat. Taubat itu kekuatan taubat kita, ikhwatul iman, bergantung kepada kekuatan cinta kita kepada Allah. Lihat Rasul. Sekarang kayak kita coba pernah kita mendengar Rasul bertobat 100 kali sehari. Harusnya itu jadi bahan renungan para jamaah. Kenapa harus jadi bahan renungan kita? Loh, Rasul tuh punya salah nggak sih? Rasul punya dosa nggak? Rasul punya apa? Beliau tidak punya dosa. Beliau tidak punya noktah titik hitam di hati beliau tidak ada. Tapi kok beliau banyak bertobat ya? Kok beliau sampai dalam satu hari dalam riwayat Bukhari Beliau bertobat satu hari satu kali. Kenapa beliau banyak bertobat padahal beliau tidak punya dosa? Dan itu dinyatakan oleh Aisyah ketika Aisyah mengajukan apa ya? Beliau keberatan dengan cara tahajud Nabi yang cenderung menurut menurut pemahaman Aisyah itu cenderung menyengsarakan diri Nabi alaihissalam. Sampai Aisyah berkata, "Ali sakat ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Bukankah Allah telah mengampuni seluruh dosamu? Bukankah Allah telah mengampuni seluruh dosamu? Artinya Rasul tidak punya dosa. Tapi uniknya Rasul bertobat sehari seratus kali. Kenapa beliau banyak bertobat pada Allah? Bukan karena beliau punya banyak salah, bukan. Beliau tahu bahwa beliau bersih dari dosa. Beliau banyak bertobat karena cinta. Karena beliau cinta betul kepada Allah. Makanya amalan beliau, beliau tidak lihat nikmat Allah, dia lihat cintanya begitu banyak kebaikan dia, kebaikan Allah kepadanya. Begitu banyak sehingga buat beliau semakin cinta. Karena yang namanya cinta itu akan lahir dari kebaikan. Makanya manusia itu akan cinta kepada orang yang sangat baik kepadanya. Mengapa banyak orang lebih sayang kepada orang tua? Karena orang tua itu banyak sekali kebaikannya. Semakin banyak kebaikannya, maka akan semakin dicintai oleh manusia. Begitu kodrat dan uh, manusia rata-rata seperti itu. Makanya Allah memuji dirinya. Kata Allah, kalau kalian memuji, puji saya. Saya saja muji diri saya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bahkan kata Alhamdulillah itu menjadi pemula pada beberapa surat. Alhamdulillah, Alamin. Surat yang paling utama, Al-Fatihah. Kemudian misalnya Al-Kahfi yang sering kita baca malam dan hari Jumat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabu alam lam yaj'al wajah Artinya apa? Kenapa Allah selalu muji diri dia? Karena yang paling banyak kebaikannya Allah. Yang paling banyak kebaikannya bagi kita. Untuk kita, Allah. Gak ada yang lebih banyak kebaikannya daripada Allah. Ya. Oleh karenanya perju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kita ketika uh, apa namanya? menghadapi uh, takdir kita harus apa? Kita harus uh, maaf, taubat, kita harus uh, taubat. Bagaimana kita menjadi orang yang selalu bertobat pada Allah? Setiap kita berbuat dosa, maka kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua muncul dari kekuatan cinta kepada Allah. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, kalau kamu berbuat salah dan dosa, jangan kamu lihat kesalahan seperti apa yang telah kamu lakukan. Kalau kamu lihat kesalahan seperti apa yang kamu lakukan, kamu akan bedakan antara dosa kecil dan dosa besar. Ah, ke dosa kecil ini ah dosa kecil ini akan membuat kita semakin jauh dari taubat kepada Allah. Kalau kita berbuat salah, kata Imam Hasan Basri, jangan kamu lihat kesalahan apa yang telah kamu lakukan. Tapi lihatlah, perhatikanlah kepada siapa kamu telah berbuat salah. Terhadap siapa kamu telah berbuat salah. Jangan kita lihat kesalahan yang kita lakukan, tapi lihatlah terhadap siapa kita telah berbuat salah terhadap Allah. Kalau kita melakukan kesalahan kecil terhadap orang yang kita cintai, rasanya berat banget. Penyesalan kita itu sampai dalam. Contoh misalnya kita berbuat salah sama orang yang kita cintai. Misalnya kita melawan orang tua, uh gitu nggak bisa tidur. Membuat kita bisa tidak nyaman, ya tidak ada rasa bersalah mendalam. Kenapa ya Allah? Ibu saya saya bentak. Ya Allah. Saya sakiti. Dia manggil saya, saya nggak saya nggak langsung mengiyakan. Ya saya tidak langsung menyambut panggilannya. Itu rasa bersalah. Kenapa? Kenapa kita sangat merasa bersalah terhadap orang tua? Padahal mungkin bisa saja, Bu nanti Bu ya, Kenapa sih kamu kalau ini kalau si ibu panggil nggak segera? Kamu ibu pengen sekarang, entar bu saya nggak bisa. Itu rasa bersalah banget. Padahal cuma masalah Ya, masalah waktu. Bisa sekarang, bisa nanti. Nantilah habis pulang kerja saya datang. Tapi kita merasa bersalah. Kenapa rasa bersalah begitu besar? Karena kita berbuat salah sama orang yang kita cintai, yaitu orang tua kita, ibu kita. Kenapa kita meremehkan dosa? <clears throat> Kenapa kita kerap meremehkan dosa dan maksiat kepada Allah? Karena kita kurang mencintai Allah. Karena kita kurang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwatal iman. Kalau kita kembali, kembali kepada dikir tadi, berarti dikir itu orang yang berdikir adalah orang yang lebih mencintai Allah daripada siapapun dan apapun. Jadi ternyata kebahagiaan dunia disebut oleh ulama surga dunia itu cinta kepada Allah. Makanya Syekhul Islam Temiyah rahimahullah berkata, "Inna fi dunya jannah Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Apa itu surga dunia? Cinta kepada Allah. Nyaman berada di sisinya, cinta kepada Allah. Lihat, dan melihat wajah Allah, itu kan rindu. Saya rindu pengen ketemu kekasih saya tabi'atun li jannati dunia, Puncak nikmat akhirat itu melihat Allah, melihat wajah Allah, bertemu Allah. Dan itu adalah ya follow up dari surga dunia. Kalau kita sudah cinta betul sama Allah, kita rindu sama Allah, otomatis cinta menimbulkan kerinduan. Makanya surga dunia adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta Allah, kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena apa? Karena kelezatan itu terlahir dari cinta. Kata Ibnu Qayyim, "Al-ladzatu tabi'atun mahabbah." Kenikmatan, kelezatan itu lahir dari cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan selalu menikmati seluruh kita menikmati. Dikasih sakit menikmati, dikasih sehat menikmati, dikasih susah menikmati, dikasih uh, dikasih uh, eh, ke, uh, ujian kesenangan, dia, dia akan selalu menikmati seluruh keadaan hidup. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah, karena dia apa? Selalu berbaik sangka kepada Allah Jalla fi'ula. Demikian uh, kajian kita pada malam ini ya tentang kebahagiaan dunia akhirat. Semoga eh, apa yang saya sampaikan telah banyak memberikan tambahan ilmu dan lebih memberikan pencerahan yang cukup ya kepada kita tentang kebahagiaan itu ya semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang semakin mencintai Allah semoga Allah melindungi kita dari fitnah dunia sehingga Allah bahagiakan kita dunia akhirat Semoga lalu Allah selalu senantiasa memberi membimbing kita kepada apa yang dicintai Allah dan kepada apa yang diridhai Allah dan semoga Allah melindungi kita dari segala hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, di alam kubur dan kebahagiaan di akhirat. Demikian semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته